Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Apakah boleh menikah dengan akhwat yang berlainan agama? Bagaimana hukumnya? Pertama, kalau berlainan agama itu bukan akhwat. Karena akhwat itu artinya saudari perempuan dan Allah Azza wa Jalla menegaskan innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah orang-orang yang beriman itu yang bersaudara. Jadi nggak boleh kita sebut orang kafir sebagai saudara. Yang kedua, secara umum orang-orang musyrik, wanita-wanita musyrikah haram dinikahi. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min." Wala amatun mu'minatun khairu min musyrikatin walau a'jabatkum. Jangan kamu nikahi wanita-wanita musyrikah. Wanita-wanita yang mempersekutukan Allah sampai mereka beriman, masuk Islam. Sungguh seorang wanita budak yang beriman itu lebih baik bagimu. Walaupun wanita musyrikah ini telah mempesonamu. Jadi dilarang oleh Allah, apabila dilarang maka pernikahannya tidak sah. Kecuali dia masuk Islam. Ya. Tetapi ada pengecualian pengecualian wanita ahlul kitab Yahudi dan Nasrani walaupun mereka juga sebenarnya musyrikah tapi mereka Allah berikan pengecualian kenapa karena kesyirikan mereka bukan aslinya agama mereka bukan aslinya agama mereka aslinya agama mereka adalah agama tauhid. Menyembah Allah. Makanya jangan heran kalau ada persamaan-persamaan yang cukup banyak antara agama Islam dengan agamanya Ahlul Kitab. Karena aslinya mereka agama dari Allah. Allah berikan Taurat dan Injil lalu mereka rubah agama mereka menjadi menyembah selain Allah. Namun status kekafiran mereka itu dibedakan dengan orang-orang musyrik yang lain selain mereka yang aslinya memang agamanya kekafiran dari awal sampai akhir. Walaupun tentu sama-sama penghuni neraka kekal di dalamnya tapi dalam sejumlah hukum dibedakan. Maka di surat Al-Maidah ayat kelima Allah mengatakan wal muhsanatu minal ladina utul kitab dibolehkan kalian menikahi wanita-wanita yang menjaga kesucian diri maksudnya bukan bezina dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dan boleh di sini bukan anjuran. Hanya pengabaran bahwa itu boleh. Adapun yang dianjurkan tentunya adalah mencari wanita muslimah. Bahkan bukan sembarang muslimah, tapi yang solehah. Itu yang dianjurkan. Kata Nabi SAW Alaihi "Fadfar bidatid din taribat yadak." Pilihlah yang baik agamanya. Jadi bukan sekedar muslimah, tapi solehah yang baik agamanya. Maka kamu akan beruntung. Kemudian harus diingat baik-baik kebolehan di sini hanyalah jika laki-lakinya muslim dan wanitanya ahlul kitab. Kalau dibalik maka tidak boleh dan tidak sah pernikahan. Kalau misalkan wanitanya muslimah laki-lakinya ahlul kitab, tidak sah. Selama mereka nikah, mereka mereka zina. Karena tidak sah nikahnya. Iya. Apa hikmahnya? Laki-laki muslim diizinkan menikahi wanita Yahudi atau Nasrani. Harapannya dia bisa membawa istrinya beriman. Oleh karena itu, kalau Kalau faktanya dia saja imannya lemah, justru nanti dia yang akan dimurtadkan, maka tentu tidak boleh. Begitu pula ilmunya kurang untuk membimbing istrinya, tentu tidak boleh. Jadi dia harus punya kekuatan iman dan kekuatan ilmu sehingga dia bisa membimbing istrinya. Itu hikmahnya. Kenapa laki-laki diizinkan menikahi wanita Yahudi dan Nasrani? Karena laki-laki itu pemimpin. Adapun kalau ya sebaliknya maka tidak boleh. Kemudian syarat penting lainnya adalah wajib seluruh anak-anaknya menjadi muslim dan muslimah. Tidak boleh dia biarkan mengikuti agama ibunya. Kalau dia biarkan berarti dia tidak menjaga anaknya dari api neraka. Sedangkan Allah perintahkan menjaga keluarga dari api neraka. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, dibolehkan bukan dianjurkan. Dan dibolehkan sifatnya terbatas. Selain wanita ahlul kitab, maka tidak dibolehkan, hukumnya tidak sah, wallahu alam. Apakah hukum merayakan tahun baru Islam satu Muharram? Pertama termasuk mengada-ada di dalam agama. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pula oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Tidak pernah. Yang kedua, menentang ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah menetapkan bahwa hari yang boleh dirayakan secara berulang-ulang oleh umat Islam itu hanya ada dua. Idul Adha dan Idul Fitri. Dan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu <clears throat> beliau telah menghapuskan semua hari raya para sahabat Ansor di kota Madinah. Beliau tidak izinkan semuanya. Yang diizinkan hanya Idul Adha dan Idul Fitri. Kemudian yang ketiga, itu juga mengandung tasyabbuh, penyerupaan kepada orang kafir. Orang kafir merayakan tahun baru mereka. Kita jangan ikut-ikutan. Tambah lagi, kalau dalam perayaan tersebut ada amalan-amalan yang diada-adakan. Doa awal tahun. nggak ada dalam syariat. Begitu pula doa tutup tahun, tidak ada atau amalan khusus awal tahun, amalan khusus tutup tahun, itu tidak ada. Tambah lagi kalau bikin macet jalan, konvoi di jalan. Jamaah sekalian ini dosa besar, jangan main-main. Bikin macet jalan itu dosa besar sekali. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah saw bersabda, man dayyaqa manzilan aw qata'a tariqan fala jihadalahu Barang siapa menyempitkan perumahan atau memutus jalan sehingga orang menjadi sulit lewat maka tidak ada jihad baginya Subhanallah ini amalan yang syar'i bahkan amalan yang sangat agung jihad di jalan Allah mengorbankan harta dan nyawa di jalan Allah. Tapi gara-gara satu dosa, pahalanya hilang. Apa itu? Menyempitkan perumahan atau membuat orang sulit lewat di jalan. Apalagi yang dibuat sulit ada mungkin ratusan bahkan ribuan orang terjebak macet dan bukan hanya perumahan yang disempitkan, tapi fasilitas-fasilitas umum. Pusat ekonomi masyarakat, sekolah, rumah sakit, tentu dosanya lebih besar. Itu berjihad. Nggak boleh kalau mengganggu perumahan atau jalan masyarakat. Apalagi untuk dangdutan. Blokir jalan, bukan hanya menyulitkan orang lewat, memang nggak bisa lewat. Jalan diblokir, subhanallah. Untuk maksiat. Atau untuk perbuatan mengada-ada. Tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Atau untuk mengkritik pemerintah secara terang-terangan. Turun ke jalan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 Turun ke jalan teriak-teriak menurunkan untuk melengsarkan penguasa. Ataupun menasihati penguasa nggak boleh. Apalagi kalau sampai memacetkan jalan. Jihad yang beneran saja bisa hilang, apalagi jihad yang palsu. Ya. Ya hati-hati jemaah sekalian, ini tidak main-main, dosa besar. Apakah adat istiadat di dalam proses pernikahan adalah kesyirikan. Dan adakah kesyirikan-kesyirikan yang ada di dalam pernikahan? Tergantung kalau adatnya tidak bertentangan dengan syariat tidak masalah. Dan pernikahan termasuk perkara duniawi. Jadi tidak masalah ada hal yang baru. Tidak masalah ada hal yang baru. Bukan persoalan agama pada dasarnya. Walaupun agama mengatur masalah pernikahan. Iya. Tetapi pada dasarnya pernikahan itu adat. Adat manusia. Kaidahnya dalam masalah adat asalkan tidak bertentangan dengan syariat maka tidak masalah. Seperti jemaah sekalian, ada sebagian suku nikahnya pakai baju adat. Maka tidak masalah selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau baju adatnya tabarruj bagi wanita berhias kemudian ditampakkan kepada semua lelaki yang hadir, maka tentu itu haram. Itu tidak dibenarkan walaupun itu adat. Begitu pula laki-laki pakai pakaian yang tidak sesuai syariat, maka tidak dibolehkan. Iya. Jadi tergantung adatnya. Tidak masalah pernikahan dengan bentuk adat selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya, ada lagi pernikahan memecahkan telur. Telurnya diinjak kan? Ini bertentangan dengan syariat. Ini pemborosan harta dan tidak memuliakan nikmat Allah berupa makanan. Ya, bahkan Nabi SAW menyuruh kita memungut butiran-butiran makanan yang jatuh dari piring kita ketika sedang makan. Bersihkan kemudian makan. Kok ini telur dipecahkan? Ya. Begitu pula keyakinan-keyakinan syirik. Tidak mau menikahkan anak di tanggal 13 atau di bulan Muharram, di bulan Surah kalau orang musyrik jahiliyah dahulu, bulan Syawal. Orang musyrik jahiliyah dahulu, bulan Syawal yang mereka anggap bulan keramat. Dalam artian kalau nikah sial, maka Aisyah membantah mereka. Dalam hadis riwayat Muslim kata Aisyah, aku dinikahi oleh Rasulullah SAW di bulan Syawal. Dan beliau pertama tinggal bersamaku juga di bulan Syawal. Iya. Nah ini bulan Muharram bulan surah. Mereka anggap sial. Bagaimana cara membantah mereka? Nikah kita di bulan Muharram. Ya, begitu caranya. Tapi sudah nikah Ustaz, nikah lagi nggak apa-apa. Ya. Yang penting jangan lewat dari empat. Bagaimana tentang saudara-saudara kita yang melakukan penyembelihan kepada selain Allah sedangkan mereka tak mengetahui hukumnya. Apalagi pada saat momen satu Muharram ini banyak hal-hal aneh yang dilakukan saudara kita muslim. Menyembelih untuk selain Allah adalah kesyirikan. Sebagaimana telah kita bahas, karena menyembelih itu adalah ibadah, tidak boleh dipersembahkan untuk selain Allah. Fasalli li wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Tetapi sebagaimana sudah sering kita bahas, orang muslim yang melakukan kesyirikan maka dia mendapatkan al-udhru bil jahal. Diberi udhur karena kejahilan sehingga tidak otomatis dikafirkan. Sampai terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran dan hilang penghalang-penghalangnya. Ini juga sudah pernah kita bahas. Di antaranya adalah iqamatul hujjah. Menegakkan hujjah kepadanya, yaitu menjelaskan kepadanya sampai dia mengerti dan paham. Lalu dia masih melakukannya, maka itulah yang difonis musyrik. Iya. Oleh karena itu, yang bisa memfonis seseorang itu telah musyrik atau telah murtad, tentu hanyalah orang-orang yang berilmu yang bisa menegakkan hujah. Tidak semua orang bisa mengkafir-kafirkan. Iya. Kemudian lihat dulu itu muslim beneran tidak? Jangan-jangan kejawen. Kejawen bukan muslim. Kejawen bukan muslim. Muslim bukan kejawen, kejawen bukan muslim. Iya. Jadi yang kita maksudkan di sini yang diberi udur adalah muslim. Yang juga masih merasa muslim dan tidak mengetahui itu kesyirikan. Kalau sudah jelas-jelas pindah agama, maka itu nggak ada udur lagi. Sudah jelas-jelas dia pindah agama kok murtad. Iya. Kemudian dia belum masuk Islam, maka tentu tidak ada udur lagi. Memang dia bukan muslim, memang dia kafir, Iya. Contohnya apa? Orang kafir, kejawen. Karena dia bukan muslim. Non muslim itulah namanya orang kafir. Iya. Apa hukumnya di tanggal satu surah atau satu Muharram mencuci keris dan tombak atau yang lain? Keris ini mereka anggap sebagai benda pusaka yang bisa mendatangkan manfaat, melindungi dari mara bahaya. Keyakinan mereka kepada keris ini adalah seperti keyakinan terhadap jimat-jimat. Sama persis. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa menggunakan jimat, dia telah berbuat kesyirikan. Dan dia masuk dalam syirik dalam sebab. Meyakini satu benda adalah sebab kemanfaatan atau menolak kemudaratan atau menimpakan kemudaratan dan kesialan. Padahal Allah tidak menetapkannya, maka itu adalah kesyirikan. Adapun ritualnya memandikan itu termasuk mengada-ada dalam agama. Mengada-ada. Tapi di balik itu ada keyakinan yang syirik. Ada keyakinan yang syirik. Tapi Katanya kerisnya betul-betul sakti. Ada yang bisa membuktikan. Mereka bisa buat keris itu berdiri. Jadi mereka letakkan keris itu berdiri begini, seharusnya kan jatuh. Tapi ternyata dia berdiri tegak. Enggak tertancap. Kalau tertancap ya wajar. Tapi enggak tertancap. Di atas, berdiri tegak. Makanya mereka mempercayai ini benda keramat. Kris pusaka. Benda bertuah. Yang buat nyampu gandring. Contoh saja. Maka jemaah sekalian ketahuilah itu semuanya adalah alat-alat sihir dan perdukunan. Itu semuanya permainan setan. Dia bisa berdiri begitu karena permainan setan. Itu semuanya adalah alat-alat sihir dan perdukunan. Tidak ada dalam Islam adanya benda-benda pusaka, benda-benda sakti, tidak ada. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dalam satu peperangan menggunakan sembilan pedang. Pakai satu, patah, hancur. Ganti lagi yang baru. Gak lama dipakai, hancur, patah. Ganti lagi yang baru. Gak ada yang sakti. Semuanya hancur. Dan beliau juga tidak punya tenaga dalam. Pakainya pedang, bukan tenaga dalam. Beliau juga tidak punya ilmu kebal. Orang yang memandikan beliau, yang memandikan jenazah beliau, dan beliau sesali itu, kenapa mati di tempat tidur. Masalahnya dia jagoan perang, gak mati-mati. Tetapi orang yang memandikan beliau menghitung lukanya lebih dari 80 luka. Jadi nggak ada punya ilmu kebal. Memang dia jagoan perang. Walaupun luka tapi masih bertahan. Dan semua lukanya dari arah depan. Tidak ada dari arah belakang. Tidak pernah melarikan diri dari musuh. Iya. Itu pahlawan Islam. Nggak ada punya senjata sakti. Justru di zaman Nabi SAW yang punya senjata sakti atau yang mereka anggap sakti adalah kaum musyrikin. Ingat pembahasan kita di bab 9. Kenapa mereka gantungkan senjata-senjata mereka di Zatu anwar pohon itu. Supaya jadi sakti. Dapat berkah dari pohon itu. Jadi itu kebiasaan kaum musyrikin. Makin marak penyantunan anak yatim dengan cara diundang ke rumah. Lalu diadakan pengajian Yasin dan seterusnya. Setelah itu diberi santunan. Bagaimana cara penyantunan anak yatim yang sesuai syariat? Tidak ada ketentuan khusus dalam syariat. Kita datang langsung ngasih, kita transfer, kita buat makanan, kasih uang, tidak masalah. Jadi nggak harus ada pengajian, nggak harus ada acara-acara, tidak harus. Iya. Apalagi acara-acara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti penentuan Yasin saja yang dibaca. Kenapa gak Al-Baqarah? Ya. Al-Baqarah lebih mulia atau surat Al-Fatihah paling tidak. Ya. Jadi menentukan surat khusus untuk acara khusus tanpa ada dalilnya maka termasuk mengada-ada. Adakah amalan-amalan khusus di bulan Muharram selain berpuasa di tanggal 9-10 Muharram? Tidak ada. Hanya puasa saja puasa umum seluruh bulan Muharram sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram puasa yang paling afdal setelah puasa wajib Ramadan adalah berpuasa sunnah di bulan Allah al-Muharram hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu jadi secara umum seluruh Muharram dianjurkan berpuasa dan secara khusus lebih afdolnya tanggal 10 dan tanggal 9. Selain itu nggak ada lagi ibadah khusus. Iya. Tidak ada sholat khusus, tidak ada zikir khusus, atau doa khusus, tidak ada lagi. Dulu sebelum saya menikah, hari dan tanggal pernikahan saya ditentukan oleh orang tua. Yang katanya tanggal tersebut baik. Apa hukumnya Ustadz? Apakah saya dan istri yang mengikuti hal tersebut termasuk syirik? Iya, termasuk syirik. Persis seperti yang kita jelaskan tadi. Kenapa syirik? Karena dua sebab. Pertama, bergantung hati kepada selain Allah. Bergantungnya kepada hari-hari baik. Dan takut kepada hari-hari yang dianggap buruk. Yang kedua, meyakini selain Allah yang bisa menentukan sebab kebaikan atau kesialan. Maka harus bertobat kepada Allah dan nasihati orang tua agar bertobat. Apakah ada dalil tentang membaca doa awal tahun dan akhir tahun pada saat pergantian tahun Hijriah kemarin? Jawabannya tidak ada. Bahkan penentuan Muharram sebagai awal tahun Hijriah bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak mungkin ada. Sebab di masa beliau hidup, begitu pula di masa Abu Bakar belum ditentukan kapan awal tahun Hijriah nanti di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi nggak mungkin ada doa awal tahun dan doa akhir tahun atau amalannya. Maka itu termasuk mengada-ada dalam agama. Bagaimana hukumnya membunuh nyamuk dan lalat? Sebab sering mengganggu dan menggigit anak-anak apabila sedang tidur. Pertama, membunuh binatang-binatang yang buruk, yang jelek, yang membahayakan itu boleh. Yang kedua, membunuh binatang yang mengganggu kita juga boleh. Jadi ada dua sisi pemulihannya di sini. Begitu yang pernah difatwakan oleh Syekh Ibnu Bas dan yang lainnya. Apakah setiap pelaku bid'ah difonis ahlul bid'ah? Pada saat kapan seorang dinyatakan sebagai ahlul bid'ah? Kata Imam Syatibi rahimahullah, seorang yang difonis ahlul bid'ah apabila dia melakukan perbuatan bid'ah yang berlawanan dengan prinsip-prinsip sunnah atau usul ahli sunnah. Syekhul Islam memberikan contoh seperti bid'ah khawarij atau bid'ah syiah atau bid'ah qadariyah. Ini semua adalah bid'ah-bid'ah yang berlawanan dengan prinsip sunnah. Prinsip ketaatan kepada pemerintah. Prinsip kesabaran menghadapi kezoliman pemerintah. Ini prinsip sunnah. Ini yang dilanggar oleh Khawarij. Prinsip memuliakan para sahabat. Ini yang dilanggar oleh Syiah. Bahkan Syiah kebanyakan mereka sebenarnya sudah bukan ahlul bid'ah lagi, tapi ahlul kufur. Karena mereka sudah sampai pada tingkat kekafiran. Beriman kepada takdir, bahkan ini rukun iman. Al-Qadariyah tidak beriman kepada takdir. Nabi SAW bersabda tentang mereka, Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Jadi, lihat dulu bid'ahnya. Kalau dia menyelesaikan prinsip atau usul ahli sunnah, itulah yang membuat dia keluar dari sunnah. Iya, makanya kita harus belajar apa saja prinsip-prinsip sunnah. Pelajari kitab-kitab akidah ahli sunnah. Seperti usul sunnah karya Imam Ahmad. Atau itikatnya Imam Al-Bukhari atau Syarh Sunnah karya Al-Barbahari dan kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah yang lainnya. Ya. Bagaimana hukumnya berdoa agar rumah terhindar dari bala atau bencana atau musibah? Bagus. Memang seharusnya itu yang kita lakukan. Tidak ada jalan lain yang terbaik untuk terhindar dari musibah dan malapetaka selain berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah malaikat dan rasul mengetahui perkara gaib? Gaib yang mutlak seperti mengetahui masa depan. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Allah sudah tegaskan di surat An-Naml ayat ke-65. Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada satu makhluk pun di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Siapa yang di langit? Malaikat. Yang di bumi manusia dan jin, termasuk para nabi dan rasul, tidak tahu perkara gaib. Sudah jelas ayat ini. Tapi kenapa para nabi dan rasul telah mengabarkan kepada kita sejumlah kejadian masa depan? Seperti Nabi SAW mengabarkan, umat beliau akan terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu yang selamat, yang mengikuti beliau dan para sahabat. Ini kan perkara gaib, kejadian masa depan. Dari mana beliau tahu? Bukan karena beliau punya ilmu gaib, tapi beliau menerima wahyu dari Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Jin. Alimul ghaibi, fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah yang Maha mengetahui perkara gaib. Maka Allah tidak menampakkan perkara gaib tersebut kecuali kepada para rasul yang telah Allah ridhoi. Jadi yang bisa mengabarkan kepada kita tentang kejadian masa depan hanyalah para nabi dan rasul. Hanya mereka yang Allah tampakkan hal gaib sebagian kecil saja. Enggak semuanya tentang kejadian masa depan. Makanya kita dapatkan di sejumlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di muka bumi. Sepeninggal beliau. Selain para nabi dan rasul, manusia yang mengaku tahu perkara gaib, maka itulah yang namanya dukun. Walaupun dia dipanggil kiai, dipanggil ustadz, atau dianggap anak indigo atau punya indera keenam itu semuanya adalah kebohongan dan kepalsuan. Dia adalah dukun. Iya. Apa perbedaan taklid dan itiba Taklid itu mengikuti tanpa dalil. Sedangkan itiba mengikuti dengan dalil. Itu bedanya. Apa hukumnya sholat di masjid yang dibangun dengan Apa ini? Araitel Apa itu? Perancang masjidnya orang kafir Tidak apa-apa Orang kafir kita sewa untuk merancang masjid Dia ahli Maka tidak apa-apa Bagaimana sikap saya sebagai anak apabila orang tua dan keluarga besar saya mengajak untuk melakukan perbuatan bid'ah? Misal selamatan, tahlilan, kematian. Apalagi yang meninggal salah satu dari keluarga. Sedang saya tahu kalau bid'ah itu sesat. Tapi saya melakukan dengan hati terpaksa. Mohon berikan solusi Ustaz. Solusinya hafalkan dalilnya dan bacakan kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Atau yang lebih halus lah. Kalau mereka anggap itu terlalu keras, yang lebih halus. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, amalan itu tersebut tertolak mohon maaf Pak, melakukan tahlilan selamatan kematian nggak ada petunjuknya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya nggak mau ikutan. Tolak dengan tegas tapi lembut. Tapi tegas tolak. Tapi tetap sampaikan dengan cara yang baik dan lembut. Allah lebih pantas untuk kita takuti daripada orang tua kita. Allah lebih berhak untuk kita cintai daripada orang tua kita. Dan ketika kita menyelisihi syariat Allah, orang tua kita nggak bisa nolong kita dari azab Allah. Mereka nggak bisa menanggung dosa kita. Kita sudah tahu salah, justru kewajiban kita menasihati orang tua kita. Kok kita biarkan orang tua kita terjerumus dalam dosa? Tekadkan, kuatkan tekad dan berdoa kepada Allah, sampaikan. Maka insya Allah Allah akan berikan pertolongan. Apa hukumnya bertawasul dan mencium makam habaib? Apakah termasuk bid'ah? Mencium makam saya tidak tahu dalilnya. Saya tidak tahu dalilnya. Kalau memang tidak ada dalilnya, kita nggak bisa buktikan ada dalilnya, maka itu termasuk mengada-ada dalam agama. Dan kita nggak bisa mengatakan, nggak apa-apa saya cium dulu atau saya lakukan dulu amalan ini, mudah-mudahan ada dalilnya. Nggak bisa. Karena Allah mengatakan, walatafu malai ma ilmun. Inna sam awal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti yang kamu belum punya ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan Allah mintai pertanggungjawaban. Jadi ketika kita tidak mengikuti, walaupun nantinya terbukti ternyata ada dalil, kita nggak salah. Jadi nggak usah khawatir. Kita belum tahu ilmunya nih. Orang banyak lakukan, tapi kita masih ragu. Jangan-jangan ini mengada-ada dalam agama. Belum tahu dalilnya. Kita jangan ikuti. Walau kemudian terbukti ternyata yang mereka lakukan ada dalilnya, maka kita tidak berdosa. Karena Allah sendiri mengatakan, jangan kamu ikuti yang kamu belum memiliki ilmu tentangnya. Iya. Adapun tawasul, apa yang dimaksud tawasul di sini? Kalau maksudnya berdoa kepada para habaib yang sudah wafat, itu adalah syirik. Berarti dia telah menjadikan habaib tersebut Tuhannya selain Allah. Karena doa itu ibadah. Tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah. Ketika dia berdoa, memohon hajatnya supaya dikabulkan oleh orang yang sudah wafat. Apakah para wali, para habaib, orang-orang soleh, ataupun para nabi dan rasul. Bagaimana kalau dia niatnya hanya sekedar menjadikannya sebagai perantara? Maksudnya dia berdoa kepada para wali agar doanya diteruskan kepada Allah. Maka ini juga syirik. Walaupun yang pertama lebih dahsyat. Tapi pendapat yang benar ini juga syirik. Kenapa? Karena doa itu ibadah. Gak boleh diberikan kepada selain Allah sama sekali. Walaupun dengan niat hanya dijadikan sebagai perantara. Orang-orang musyrik jahiliyah dahulu juga berniat seperti itu. Mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah itu. Siapa Tuhan mereka? Ada patung, ada juga orang soleh. Ada juga orang soleh, seperti Lata. Ini sudah pernah kita bahas. Lata itu orang soleh, menurut mereka. Kami tidak menyembah orang-orang soleh maupun patung-patung itu, kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi tujuannya cuma dijadikan perantara. Iya. Tapi kalau yang dimaksud dengan tawasul di sini, menjadikan nama seorang manusia ketika berdoa kepada Allah disebut namanya. Contohnya apa? Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Ini juga tawasul. Tapi dia berdoanya kepada Allah. Namun tawasul seperti ini termasuk mengada-ada dalam agama. Namun karena dia berdoa kepada Allah tidak dihukum syirik. Namun ini termasuk tawasul yang mengada-ada di dalam agama. Iya.